Berbagai afiat yang diberikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita semua di atas nikmat-nikmat memberkahi kita di dalam kehidupan ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan selalu membimbing kita di atas jalan ketaatan membukakan untuk kita semua pintu-pintu rahmat pintu-pintu kebaikan serta mencahayai hati-hati kita dengan hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Apabila seorang itu diberi oleh Allah sebuah afiat, sebuah keselamatan, kesehatan, terhindar dari ujian dan cobaan, terhindar dari perkara yang bisa membahayakan agama dan dunia ya. Maka sungguh itu adalah nikmat yang harus disyukur. Tapi dimaklumi bahwa di kehidupan dunia ini kita ada ujian-ujian dan cobaan-cobaan. Namanya orang hidup di atas muka bumi pasti ada ujian dan cobanya. Itu ibtila namanya. Allah Subhanahu wa taala memang menjadikan untuk kita semua berbagai nikmat untuk menguji kita. Iya. Inna al insana min nutfatin amsyajin nabtali faja'alnahu sami'an basira. Sungguhnya kami menciptakan manusia itu dari air yang bercampur untuk mengujinya. Untuk diuji. Maka disebutkan dari ini diberi pendengaran, dijadikan dia mendengar dan dijadikan dia melihat. Semuanya ada ujian dan cobaannya. Dan Allah telah tetapkan hari-hari kehidupan seperti itu. Dibuat di tengah manusia bersilih ganti. Bersilih ganti. Hari ini ada yang menang, di waktu lain dia mungkin kalah. Mungkin hari ini ada yang datang, mungkin di hari esok ada yang pergi. Hari ini ada yang berbahagia. Mungkin di hari ini juga dia bersedih. Itulah hari-hari kehidupan. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari kehidupan kami pergulirkan di tengah manusia. Kami persilih gantikan di tengah manusia. Maka kalau kehidupan ini seperti itu keadaannya, kita perlu bekal-bekal pengetahuan-pengetahuan yang membuat kita bisa menjalani kehidupan yang penuh dengan ujian ini dengan hal yang dicintai oleh Allah perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tema pembahasan kita di sore hari ini pembahasan tentang sabar bab sabar kita akan bacakan dari kitab Riyadus Salihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala iya tentunya kita akan bacakan ayat-ayat yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dan kita akan bacakan beberapa hadis sesuai dengan waktu yang disiapkan hingga menjelang sholat maghrib nanti insyaallah taala ya tentunya kita tidak baca ya semua hadis di dalam bab ini karena masya Allah Imam Nawawi menyebutkan 28 hadis di dalam bab ini ya tapi insyaallah taala dari ayat-ayat dan hadis-hadis ini kita baca terdapat bekal-bekal yang sangat penting dan kecukupan bismillah bagi siapa yang selalu cinta menjadikan Al-Quran dan Hadis sebagai panduan dan pedomannya. Baik, dikatakan di sini oleh Imam Nawawi bagus sabar, bab tentang sabar. Apa itu sabar? As-sabar secara bahasa itu artinya al-habas atau al-kaf menahan dia mengurung memenjarakan iya memenjarakan ya kalau dikatakan fulan kutila sabiran fulan dibunuh secara bersabar ah, itu maksudnya <laughs> dia dibunuh di dalam penjara dipenjarakan sampai mati ya atau dibunuh dalam kondisi ditawan ah, itu bahasa Arab ya begitu jadi sabar itu artinya dia menahan ya dia menahan apa yang dia tahan segala hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dia menahan lisannya tidak berucap dengan ucapan yang dibenci oleh Allah. Dia menahan hatinya supaya tidak menyangka sangkaan yang jelek kepada Allah atau memiliki keyakinan-keyakinan yang menunjukkan ketidakterimaan terhadap ujian dan cobaan. Demikian pula dia tahan anggota tubuhnya. Dia tahan anggota tubuhnya agar supaya tidak melakukan perkara-perkara yang diharamkan. Iya. Baik. Jadi itu mana sabar secara bahasa. Kalau secara istilah sabar itu dibagi oleh para ulama menjadi tiga. Sabar dibagi menjadi berapa? Menjadi tiga. Iya. Jadi bahasa detailnya ya. Bahasa detailnya. Jadi sabar itu dibagi menjadi berapa? Menjadi tiga. Yang pertama ada namanya as-sabaru ala ta'ah. Kesabaran di atas ketaatan. Ya. Jadi sabar itu ada pada ketaatan. Orang yang ingin melakukan ketaatan dia perlu bersabar Misalnya ini sekarang ketaatannya hadir di majelis ilmu. Duduk. Nah, ini kan perlu kesabaran. Ya. Dia perlu kesabaran untuk menyimak ya. Dia menggunakan penglihatannya, pemahamannya, pendengarannya, hatinya untuk menyimak Ya. Kalau ada yang ngantuk-ngantuk, eh? dia harus menahan apa? Rasa kantuknya. Kan begitu? Nah, ini ketaatan, perlu kesabaran. Seorang yang ingin melakukan sholat, nah, ini perlu kesabaran kan begitu? Dia berjalan ke masjid, apalagi kalau kita di Cipogo ini ya, agak mendaki, Nah, ini kan perlu kesabaran khususnya di sholat subuh. Ya. Khususnya di sholat subuh. Berdiri dari tempat tidur saja sulit karena dingin. Ya. Pergi berudu, airnya dingin, dia perlu bersabar. Tapi subhanallah, nah, di situ akan diterangkan nanti nilai-nilai pahala di belakang kesabarannya. Jadi ada namanya sabar di atas ketaatan. Ini yang pertama. Yang kedua ada namanya sabar di dalam meninggalkan larangan. Sabar dalam meninggalkan larangan. Iya. Jadi untuk menjauhi larangan itu itu perlu kesabaran. Seorang menyabarkan hatinya dia harus sabar menekan syahwatnya, menekan hawa nafsunya, meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabar jenis yang ketiga itu namanya sabar sabar di dalam menerima ketentuan dan takdir Allah. Sabar di dalam menerima ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Takdir dan ketentuan Allah itu itu ada yang mencocoki jiwa. Sehingga Allah takdirkan yang bagus, Ya. Nah, itu kan mencocoki dia. ada takdir yang kadang tidak mencocoki dirinya. Takdir itu pedih. Menyedihkan. Ya. Nah, ini ketentuan-ketentuan. Semua ketentuan Allah kita wajib bersabar. Iya. Tapi kata para ulama rahimahumullah taala sabar di dalam menerima ketentuan Allah itu itu terbagi dua lagi. Ada ketentuan yang datang dari Allah secara langsung. Iya. Dan yang kedua ada ketentuan takdir Allah. Ya Allah, takdirkan terjadi dengan perantara manusia atau dengan sebab manusia. Ada campur tangan manusia. Ini dua jenis. Semuanya perlu bersabar. Tapi jenis yang kedua ini lebih berat daripada jenis yang pertama. Daripada jenis yang pertama. Seorang misalnya mengendarai motor. Hah? Terus tiba-tiba ada batu di jalan. Lalu dia jatuh dari motor luka. Kan begitu? Dia lihat ternyata ini batu memang menggelinding dari tempat dengan sendirinya. Ya. Nah, ini kan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Biasanya bersabar jenis yang seperti ini ini lebih mudah di jiwa. Karena tidak ada siapapun di situ. Itu kan batu, menggelinding. Dia marah pun tidak ada gunanya. Dia marah pun tidak ada gunanya. Ya, kalau dia tendang batu itu, bisa-bisa dia dapat musibah yang lain, patah kakinya. Kan begitu? Jadi ini lebih mudah bersabar. Tapi kalau jenis yang kedua, ya, dia naik motor, Tiba-tiba ada batu menghalangi jalan, terus dia jatuh, luka-luka. Ternyata dia lihat di atas ada orang yang melempar batu. Nah, ini kira-kira bagaimana? Lebih mudah bersabar atau lebih berat? Hah? Lebih berat bersabar. Ya. Kadang jiwa itu spontan ya lihat ada orangnya. Paling tidak dia tunjuki dulu. Kan begitu? Baik. Jadi ini lebih sulit di dalam bersabar. Nah, untuk jenis yang kedua ini, kesabaran itu semuanya ada cara melatih jiwa untuk bersabar. Ada kiat-kiatnya. Nah, inilah yang kita akan baca di sebagian ayat ini. Tetapi sabar pada menerima ketentuan Allah yang Allah tentukan ada campur tangan manusia di situ, ah, ini lebih berat. Karena itu sebagian ulama menulis pembahasan khusus bagaimana kiat bersabar di jenis yang kedua ini. Iya. Kiat-kiat melatih diri untuk bersabar. Karena semuanya perlu kesabaran. Perlu kesabaran. Baik. Jadi pendahuluan tentang mana apa? Mana sabar. Pendahuluan yang kedua yang ingin saya ingatkan di sini bahwa di kondisi terjadinya ujian dan cobaan manusia itu paling sedikit ada empat keadaan. Paling sedikit ada berapa? Empat keadaan. Keadaan yang pertama dia murka, marah, tidak terima. Ini kondisi yang pertama. Iya. Dan ini kondisi yang sangat buruk untuk seorang hamba. Sebab dia melakukan hal yang diharamkan. Karena Rasulullah telah mengancam. Waman sakhita falahu sukht. Siapa yang marah ketika kena musibah, maka untuk dia kemurkaan Allah. Iya. Kondisi yang kedua, kondisi yang kedua dia bersabar. Ya. Dan kita akan baca ya ayat-ayat yang menunjukkan bahwa sabar itu hukumnya wajib. Sabar hukumnya apa? Wajib. Kondisi yang ketiga, dia ridho dengan ujian dan cobaan. Ridho. Apa itu ridho? Kenapa dia lebih tinggi daripada sabar? Kalau sabar itu kan seperti yang diterangkan tadi, dia tahan, dia menahan. Iya. Jadi kadang hatinya itu bergejolak, ingin marah, melampiaskan, tapi dia tahan. Dia bisa menahannya. Kadang badannya ingin berbuat sesuatu. Iya. Ingin berteriak. Ya. Menyobek bajunya. Tapi dia tahan, dia bersabar. Kadang mulutnya ingin berucap sesuatu. Tapi dia tahan, nah itu sabar. Ada gejolak, dia tahan. Sabar namanya. Kalau riba, riba tidak seperti itu. Riba itu dia pasrah. Hatinya itu tenang. Tidak ada gejolak. Itu ridho. Makanya ridho ini derajatnya lebih apa? Lebih tinggi. Nah, ini kan kondisi yang ketiga. Kondisi yang keempat dan ini lebih tinggi lagi. Namanya bersyukur. Iya. Jadi ketika kena musibah malah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tertimpa musibah. Jelas ya? Tertimpa musibah tersebut. Dia bersyukur. Iya. Kalau syukur itu jenjangnya lebih tinggi lagi, di atas riba. Dia bukan terima 100%, malah dia bersyukur kepada Allah. Dapat ujian dan cobaan. Karena di belakang ujian dan cobaan itu sangat banyak manfaatnya, sangat banyak kebaikannya. Sangat banyak pintu-pintu ketaatan, lahan-lahan ibadah. Makanya dia bersyukur kepada Allah. Iya. Baik. Karena itu dikatakan di dalam hadis tentang para nabi alaihi wassalatu wassalam wa kanu yafrahuna birraha wa kanu yafrahuna bil bala kama tafrahuna birraha adalah para nabi itu mereka bergembira dengan ujian sebagaimana kalian bergembira dengan kelapangan. Jadi ya, kalau para nabi kena musibah, mereka malah bergembira. Bersyukur. Sebagaimana kalau kita dapat kelapangan, kita bergembira. Iya. Jelas ya? Baik. Jadi itu empat keadaan. Yang pertama, dia marah, murka, tidak riba, nah, ini diharamkan. Yang kedua, dia bersabar, ini diwajibkan. Yang ketiga, dia riba, ini disunnahkan. Dan yang keempat, dia bersyukur, ini juga disunnahkan. Kemudian disebutkan di sini enam ayat oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Ayat yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru." Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian Isbiru Wasabiru Dan tetaplah di atas kesabaran Kalau kelanjutan ayatnya Warabitu Dan lakukanlah ribat Wattakullaha Dan bertakwalah kepada Allah La'allakum tuflihun Supaya kalian beruntung Jadi sini ada empat perintah ya dalam ayat. Pertama dipanggil dulu ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Iya. Ini panggilan. Yang dipanggil adalah orang yang beriman. Dan kaidahnya di dalam ayat-ayat Al-Qur'an kalau dapat ya ayyuhalladzina amanu kata para sahabat fa'ar'i biha sam'ak maka pasang baik-baik pendengarannya. Pasti setelahnya ada perintah kamu diperintah dengannya atau larangan kamu dilarang dari. Jelas ya? Dan apa yang datang itu merupakan konsekuensi keimanan. Kalau perintah berarti konsekuensi keimanan menjalankannya. Kalau larangan berarti konsekuensi keimanan meninggalkannya. Makanya dipanggil dengan panggilan Ya ayuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ada empat perintahnya. Isbiru, bersabarlah kalian. Wasobiru, dan kuatkan kesabaran kalian. Iya. Ini perintah ya. Isbiru perintah. Sabiru juga perintah. itu juga perintah. Wattakullah juga perintah. Asal pada perintah menunjukkan kewajiban. Menunjukkan kewajiban. Isbiru dan sabiru ini dari kata yang sama, dari kata sabar. Tapi apa bedanya isbiru dan sabiru? Beda ya. Kalau isbiru itu dari tiga kata, kalau sabiru dari empat kata. Itu kaidahnya dalam bahasa Arab ziyadatul mabna tadulu ala ziyada al makna. Adanya tambahan bangunan di kalimat itu menunjukkan tambahan makna. Jadi kata sabar dari tiga kata, dari tiga huruf, ya. Ini maknanya walaupun dasarnya sama dengan sobiru yang berasal dari empat huruf, tapi tambahan satu huruf ini itu menunjukkan tambahan mana. Karena itu tadi saya terjemahkan beda kan? Isbiru diartikan bersabarlah. Kalau sabiru kuatkan kesabaranmu. Selalu berada di atas kesabaran. Nah dia kata lebih menunjukkan untuk bersabar. Ini perintah yang kedua. Perintah yang ketiga warabitu dan lakukanlah ribat lakukanlah ribat. Iya. Ribat itu adalah berjaga-jaga di tempat pertempuran atau selalu memelihara diri untuk menambah kebaikan. Saya akan terangkan ya lebih mendalam mana ribat. Wattaqullah, perintah yang keempat bertakwalah kepada Allah. Perintah untuk bertakwa. Nah, kalau dia lakukan empat hal ini, maka Allah jamin. La'allakum tuflihun. Pasti kalian akan beruntung. Pasti kalian akan beruntung. Jadi empat hal ini, empat perkara ini, ini adalah sebab keberuntungan. Apa itu keberuntungan? Lawan dari kerugian. Iya. Apabila empat hal ini dilakukan oleh seorang hamba, maka keberuntungan akan selalu bersamanya dan dia dijauhkan dari kerugian. Baik. Isbiru. Kata Al-Hasan Al-Basri, isbiru ala dinikum. Bersabarlah di atas agama kalian wala tad'uhu li syiddatin wala raha. Jangan kalian bergoyah dari agama kalian karena kesusahan ataupun karena kelapangan. E, ujian itu jangan dipandang kesusahan saja. Kelapangan juga ujian. Kelapangan juga adalah apa? Ujian. Iya. Jadi seorang kalau diberi nikmat, Sehat itu ujian. Ketika dia diberi harta, harta itu ujian. Iya. Jadi ujian itu bukan pada saat tertimpa musibah saja, bencana saja. Tapi kelapangan juga adalah ujian. Maka pada saat seorang itu tertimpa ujian dan cobaan, Jangan dia berubah dari agamanya. Bersabar di atas agama. Nah, itu kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Ya, kata ada isbiru ala taatillah. Bersabarlah di atas ketaatan kepada Allah. Kata Abdahak dan Muqatil bin Sulaiman ala amrillah. Bersabarlah di atas perkara Allah. Kata Muqatil bin Hayyan, bersabarlah di dalam menunaikan kewajiban-kewajiban dari Allah. Ada lagi yang mengartikan bersabarlah dalam berjihad. Ada lagi yang menafsirkan bersabarlah di atas ujian. Cobaan. Nah, ini penafsiran semuanya benar ya. Saling melengkapi. Ya, karena asalnya perintah sabar untuk semuanya. Tapi saya bacakan ucapan ahli tafsir supaya kita paham bagaimana para ulama itu memahami ayat-ayat dalam memahami ayat-ayat. Iya. Isbiru. Dan ini ayat perlu diperhatikan ya, ayat ini, ini ayat yang terakhir dari surat Ali Imran ayat yang ke-200. Dimaklumi surah Ali Imran itu bercerita tentang apa? Temanya apa? Surah Ali Imran. Iya. Di surah Ali Imran itu disebutkan tentang peperangan Uhud dalam puluhan ayat. Diterangkan bagaimana perintah kepada Nabi untuk menghadapi kaum kufar, orang-orang munafikin. Ya. Diingatkan akan ujian-ujian, cobaan-cobaan. Ditutup surah ini dengan ayat ini. Jadi bisa dipahami ya mendalamnya Perintah pada ayat. Wahai orang-orang yang beriman, isbiru bersabarlah, wasabiru. Dan selalu kuatkan diri di atas kesabaran. Lipat gandakan kesabaran itu. Musabarah. Karena jiwa itu perlu dibuat bersabar. Dilatih untuk bersabar. Jadi sabar itu tidak ada batasannya. Iya, kapan dia goyah, nah itu artinya dia mau keluar dari kesabaran, harus ditahan lagi. Itu sabar namanya. Jadi kalau ada yang berkata sabar itu ada batasnya, ah, itu berarti dia tidak sabar. Jelas ya? Itu hakikatnya dia berkata, saya ingin tidak bersabar. Ya. Kalau sabar itu ya dia selalu menahan dirinya, menahan jiwanya. Jadi wasbiru wasabiru lakukan musabara. Iya. Bersabar di dalam segala hal. Warabitu dan lakukan dari ribat. Ribat itu asal katanya dari kata robot. Robot itu kan artinya apa? Mengikat. Iya. Dan mereka dikatakan ribat karena diikat kuda-kudanya. Diikat kuda-kuda mereka. Karena itu untuk orang yang berada di tanah-tanah perbatasan yang dikhawatirkan serangan musuh, nah itu mereka berada di posisi ribat namanya dalam istilah syar'i. Karena di situ dia berjaga-jaga, menjaga keamanan kaum muslimin di negerinya dari kekhawatiran diserang oleh musuh. Makanya itu disebut ribat. Ya, Tapi ribat itu sendiri mana asalnya adalah dia kuatkan. Ya, dia kuatkan. Karena itu kata Abu Ubaidah menafsirkan ayat ini dawimu wathbutu. Selalu kalian kontinu dan teguhlah kalian dan teguhlah kalian. Baik. Dan itu dari mana ribat ya? Karena ribat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri membahasakannya dengan berbagai makna. Kadang beliau bahasakan ribat, ribat yang berada di perbatasan kaum muslimin menjaga keamanan kaum muslimin. Ya. Seperti sekarang ini ya, posisi-posisi dari aparat keamanan kita ya, menjaga wilayah-wilayah kaum muslimin dari berbagai makar dan berbagai serangan musuh, hal-hal yang bisa membahayakannya. Kalau dulu itu kan serangan musuh, musuhnya datang benaran. Ya. Membawa senjata ingin memerangi. Kalau sekarang kan serangan musuh macam-macam ya. Masuk ke wilayah-wilayah negeri kita ingin mencuri, kadang bawa penyakit, menggelapkan barang-barang terlarang, obat-obat terlarang. Nah, ini kan semua membahayakan penduduk negeri loh. Ya. Jadi posisi orang yang berada di perbatasan itu menjaga keamanan, nah itu disebut ribat dalam istilah syariat. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, riba yomin fi sabillillah khairun minat dunya wa ma alaiha. Ribat satu hari di jalan Allah itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Satu hari dia melakukan riba. Iya. Baik. Dan di kesempatan lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan bentuk ribat yang lain. Kata beliau ala ukhbirukum bima yamhu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi darajat. Inginkah kalian saya beritakan tentang sesuatu yang menghapus dosa-dosa dan sesuatu yang bisa mengangkat derajat-derajat. Maka Nabi pun berkata, isbagul wudu alal makarih. Yang pertama, dia sempurnakan wudunya di atas kesusahan. Walaupun dia tidak senang. Ya. Nah, ini kalau kita di kota apa namanya agak biasa ya, tapi kalau di Cipoko ini nah itu lebih mudah merasakan ini. Di kondisi air yang sangat dingin, dia bisa berwudu dengan wudhu yang sempurna. Nah, itu namanya menyempurnakan wudhu walaupun dirinya tidak senang. Jelas ya? walaupun dirinya tidak senang. Nah, ini kalau disempurnakan wudhunya di kondisi itu, ah, itu lebih tinggi derajatnya, menghapus dosa-dosa. Wa kathratul khata' ilal masajid. Yang kedua, memperbanyak langkah menuju ke masjid. Yang ketiga, wantidharus salati ba'da salat. Dia menunggu salat setelah salat. Jadi seperti kita sekarang ini ya. Habis salat asar, Kemudian kita duduk di masjid ini. Menunggu sholat maghrib nanti. Iya. Jadi yang meniatkan, meniatkan. Dia nunggu untuk sholat apa? Sholat maghrib. Supaya dapat pahala. Ya. Karena kadang kita duduk bukan menunggu sholat. Ah, ini kereta taklim saya. Kan begitu? Kereta taklim dapat pahala kereta taklim. nggak apa-apa. Tapi kalau dia ingin dapat pahala yang lain, dia niatkan juga menunggu untuk apa? untuk sholat. Ini keistimewaan seorang muslim. Kadang dia duduk-duduk saja, pahalanya banyak. Ya. Kadang niatnya saja yang dia perbaharui, dia style niatnya dengan bagus, dia bisa berlipat ganda lagi pahalanya. Itu kehebatan seorang mukmin. Allah berikan. Iya. Baik. Jadi dia menunggu sholat setelah sholat. Kata Nabi, "Fadalikumur ribab, fadalikumur ribab. Nah, itulah yang disebut ribat. Itulah yang disebut ribat kata Nabi. Iya. Jadi ini semuanya amalan-amalan ini ini disebut apa? Disebut ribat. Iya. Jelas ya? Jadi ribat itu mana asalnya adalah berjaga di perbatasan di tempat yang dikhawatirkan serangan musuh. Itu mana asalnya. Tapi mana umumnya ribat itu bisa bermana luas. Bisa bermana luas. Kemudian yang terakhir dikatakan wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. La'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Yang keempat ini perintah takwa. Dan perintah takwa ini sudah mencakup tiga perintah sebelumnya. Sebab takwa itu yang paling luas cakupannya. Takwa itu dari kata al Artinya membentengi diri. Dia membuat tameng yang melindunginya. Iya. Karena itu takwa kepada Allah seakan-akan dia membuat antara dirinya dengan api neraka, antara dirinya dengan kemurkaan Allah, ada benteng yang menghalanginya, yang melindungi dia. Nah, itulah takwa namanya. Nah, itu dengan cara melaksanakan segala yang diperintah, meninggalkan segala yang dilarang. Karena itu takwa kata para ulama, anta malabi taatillah ala nurin minallah tarju Allah, wa tatruka Allah. ala nurin minallah takhafu Allah. takwa itu engkau beramal ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah engkau mengharap pahala dari Allah dan takwa itu engkau meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah engkau takut siksaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah takwa. Menjalankan segala yang diperintah, meninggalkan segala yang dilarang. Baik, jadi ini ayat yang pertama ya. Di ayat yang pertama ini kita petik tentang wajibnya untuk bersabar. Wajibnya untuk bersabar. Ayat yang kedua ini ayat di surah Al-Baqarah. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi Iya. Dan sungguh kami akan menguji kalian bishayin dengan sesuatu. Iya. bishayin ini datang di konteks sumpah. Karena dalamnya di situ ya, lam, lam untuk jawabul qasam. Takdirnya wallahi Demi Allah sungguh kami akan menguji kalian. Allah bersumpah akan menguji kalian. Jadi ujian itu pasti kita akan diuji. Iya. Pasti akan diuji. Bisyai'in Syai'in ini mengesankan dua hal. Hal yang pertama bahwa ujian itu tidak terduga bentuknya. Luas sekali cakupannya, apa saja. Apa saja. Jadi ujian itu hati-hati ya ujian. Dia kadang masuk dari arah tidak disangka oleh seorang hamba. Ternyata ada ujian di situ. Ada cobaan di situ. Iya. Sampai di dalam ketaatan. Ya, dia sudah berbuat ketaatan, lakukan ibadah, ini dan seterusnya. Tiba-tiba ada yang memujinya. Nah, itu ujian namanya. Lulus gak dia di ujian di situ? Ketika ada yang memujinya, luluskah dia mengingat bahwa apa yang dia lakukan itu sebenarnya nikmat dari Allah? taufik dari Allah. lulus dia dari ujian. Dia tidak berbangga dengan apa yang dia kerjakan. Terhindar dari ujub. Nah, itu kan ujian namanya. Datang begitu saja, tiba-tiba tidak dia sangka. Jadi bisyai ini, ini luas sekali. Kemudian kesan yang kedua bisyaiin ya. Bisyaiin ini kayak bentuk mengecilkan. Bahwa sebenarnya itu ujian itu tidak ada apa-apanya. Iya. Menunjukkan bahwa seorang itu kalau diuji oleh Allah itu diuji sesuai dengan kadar yang dia mampu. Perkara yang dalam kemampuan dia. Jelas ya? Jadi sungguh kami akan menguji kalian dengan sesuatu berupa al-khauf. Ya berupa rasa takut. Kadang diuji dengan rasa takut. Ya. Orang yang takut itu ini artinya dia di dalam ketidaktenangan, kegelisahan. Ya, perkara yang tidak menyejukkannya. Dan ini bentuk dari ujian bentuk dari ujian. Baik. Ibnu Abbas menafsirkan minal khauf artinya kalian akan diuji takut dari musuh. Takut kepada musuh. Nah, itu ujian juga. Jelas ya kadang seorang sudah mau berbuat ketaatan takut. Nah, itu ujian tiba-tiba datang. Baik. wal ju'i kalian akan diuji dengan kelaparan paceklik ya, tidak ada penghasilan yang bisa dia makan wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat dan akan diuji dengan kekurangan kekurangan dalam harta dia berniaga tidak berhasil bangkrut rugi ya, hilang hartanya, terbakar. Nah, ini kan kekurangan dalam harta namanya. Wal anfus dia diuji dengan kekurangan di dalam jiwa. Bagaimana artinya? Apa artinya kekurangan dalam jiwa? Ya, teruji dengan kematian atau teruji dengan terbunuh. Ya, ada yang menafsirkan dia teruji dengan sakit, teruji dengan uban, Nah, itu kan kekurangan juga pada jiwa. Jadi jiwa itu kalau dia umurnya sudah bertambah, artinya jiwanya sudah berkurang. Sudah datang ubannya itu tanda dan peringatan. Nah, ini ujian semuanya. Baik. Wathamarat. Dan ujian-ujian berupa ujian pada buah-buahan pada hasil tanaman. Ya. Karena diuji. Hari ini masya Allah panennya bagus. Ya. Tapi ternyata musim berikutnya tidak bagus panennya. Dan kadang yang dia tanam tiba-tiba ada angin, sudah dekat panen habis semuanya. Nah, itu kan ujian. Ujian. Jadi Allah bersumpah akan menguji. Hati-hati. Ini sumpah. Allah akan apa? Menguji. Karena itu berpikir dari lepas dari ujian, terhindar dari ujian itu tidak dilakukan oleh seorang muslim. Tapi yang penting apa? Akhir ayat. wabashkiris sabirin. Beri kabar gembira kepada orang yang bersabar. Nah, itu tujuan dari ujian. Tujuan dari ujian adalah untuk membuat seorang itu bersabar. Iya. Untuk membuat seorang itu bersabar. Maka beri kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa orang-orang yang bersabar ini? Diterangkan pada ayat setelahnya. Alladina idha asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang apabila ditimpa musibah dia berkata innalillah, kami ini milik Allah, hamba Allah. Wa inna ilaihi rajiun dan kami ini akan kembali kepada Allah. Ya. Akan kembali ke negeri akhirat. Nah, ini penghibur di masa ujian sebenarnya. Orang yang bersabar seperti itu. Jadi ini disyaratkan beberapa kaidah ayat ini pada saat ujian. Yang pertama, iya. Dia mengingat akan keagungan dan kebesaran Allah, bahwa dia ini milik Allah, hamba Allah. Kemudian yang kedua, ketika dia berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, itu menunjukkan penghambaannya, ketundukannya kepada Allah. Kemudian yang ketiga, ketika dia berkata wa inna ilaihi rajiun dan kami akan kembali kepada Allah, dia ingat akan hari akhiratnya ingat akan hari apa? Hari akhiratnya. Ya. Jadi kalau hari akhirat mendominasi di dalam jiwanya dan lebih besar, ringan perkara dunia itu. Ringan urusan dunia. Tidak berat. Jelas ya? Tidak akan berat. Maka Ini tiga hal yang terkandung di dalam ayat. Orang yang bersabar kalau dia tertimpa musibah dia berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Di ayat setelahnya Allah terangkan untuk dia untuk mereka tiga keutamaan. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika hum al-muhtadun. Mereka inilah orang-orang yang selalu mendapat salawat dari Allah dan selalu mendapat rahmat. Ya, diberi selawat dari sisi Allah, kemudian dia dapat rahmat dan mereka inilah orang-orang yang selalu berada di atas hidayah. Berada di atas hidayah. Nah, ini menunjukkan keutamaan sabar. Keutamaan sabar. Kalau dia ingin dicintai oleh Allah, Allah memberi selawat kepadanya, diberi rahmat untuknya. ya. Dia ingin selalu diberi petunjuk. Ini diberi petunjuk ini luar biasa ya. Kalau dia belajar ditunjuki jalan dia mudah belajar. Iya. Dia di dalam hidupnya didekati oleh dosa dan maksiat, Allah tunjuki dia jalan ketaatan. Nah, ini manfaatnya apa? Manfaatnya sabar. Tapi harus ada kesabaran. Kalau tergolong kepada orang yang sabar dengan sifat ini, nah itu pasti dapat keutamaan yang sangat besar ini. Baik, ayat yang ketiga. Ayat di surah Az-Zumar ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bigairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan disempurnakan pahalanya tanpa ada batasannya. Disempurnakan pahalanya tanpa ada batasannya. Iya. Baik. Jadi kata para ulama ahli tafsir dia bersabar Ya. Bersabar. Ketika dia bersabar, maka Allah genapkan, Allah cukupkan, Allah sempurnakan pembalasan untuk dia. Tidak ada batasannya. Iya. Ada yang mengatakan bahwa ini ayat terkait dengan orang yang sabar di atas agamanya. Dia tidak tinggalkan agamanya walaupun dia dapat ujian dan cobaan. Maka orang yang seperti ini itu dapat pahala tidak ada batasannya. Tidak ada batasannya. Subhanallah. Ini orang yang istiqamah di atas agama, tetap dia menuntut ilmu, tetap dia menjalankan syariat, tetap dia istiqamah walaupun dia disakiti, disiksa, diganggu, dia bersabar, diberi pahala tidak ada batasannya. Ada yang mengatakan bahwa ini turun pada Ja'far bin Abi Talib dan kawan kawannya yang berhijrah ke Habasyah. Mereka demi menjaga agamanya, mereka rela berhijrah ke Habasyah. Ya. Diuji dengan ujian-ujian yang berat, tapi mereka bersabar. Mereka bersabar. Al-Baghawi menyebutkan dari Ali bin Abi Talib bahwa setiap orang yang melakukan ketaatan, amalan ketaatan, amalan ibadah, itu kalau dia melakukan ibadah ada ukurannya, ada timbangannya. Kecuali orang yang bersabar. Kalau orang yang bersabar itu tidak ada batasannya pahala untuk mereka. Tidak ada batasan pahala untuk mereka. Iya. Dan ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan selainnya. Nah, hadis ini dihasankan oleh Syekh Al Albani dari beberapa riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini hadits Jabir ya. Kata beliau, "Laywaddanna ahlul afiyah ahlul afiyati yawm al-qiyamah anna juludahum kuridat bil maqarib mimma yarawna min thawabi ahli al-bala." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat orang-orang yang diberi afiat tidak kena ujian itu dia sangat berharap pada hari kiamat. Andai kata kulit-kulit mereka itu digunting dengan gunting-gunting. Mereka berharap dapat ujian juga, kulitnya digunting dengan gunting-gunting di berbagai tempat. Kenapa? Karena mereka melihat bagaimana pahala orang-orang yang tertimpa ujian di hari kiamat. Bagaimana pahala orang-orang yang tertimpa ujian di hari kiamat. Iya. Karena itu ringan ya kalau seorang selalu berpikir akhirat itu enak keadaannya. Ringan segala hal yang ada di atas muka bumi. Untuk apa dia pusing dengan orang yang berjalan di atas muka bumi? Semua orang yang berjalan di atas muka bumi, apapun kedudukannya, bagaimanapun hartanya, semua nanti akan terkubur di bawah bumi. Semua yang dia miliki di kehidupan dunia ini tidak ada yang kekal bersamanya. Yatba'ul mayyita thalatha. Mayyit itu, jenazah itu diikuti oleh tiga. Iya. Diikuti oleh tiga. Dua akan kembali satu yang tetap bersamanya. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Dia akan diikuti oleh keluarganya, oleh hartanya dan oleh amalannya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu. Keluarga dan hartanya akan kembali. Tidak ada yang namanya keluarga sesedih apapun, tidak ada yang mau dikubur bersama orang yang meninggal. Tinggal bersamanya. Dia pasti kembali. Harta tidak ikut bersamanya. Iya. Demikian yang sisa bersama dia wa amaluhu hanya tersisa amalannya jadi kalau seorang itu banyak mengingat akhirat itu obat meringankan perkara apa perkara dunia maka ini ayat menjelaskan tentang bagaimana besarnya pahala orang yang bersabar khusus untuk sabar itu diberi pahala tidak ada batasannya Sampai puasa itu puasa setiap amalan anak Adam dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat kecuali puasa. Bainahu li wa ana ajzibih. Allah berfirman karena puasa ini khusus bagiku aku sendiri akan membalasnya. Nah, kata para ulama kenapa puasa juga diberi balasan tidak ada batasannya? Karena puasa itu hakikatnya adalah kesabaran. Sabarkan terbagi berapa tadi? Hah? Terbagi tiga, sabar dalam menjalankan ketaatan, meninggalkan larangan dan menerima ketentuan Allah. Tiga jenis sabar ini semuanya ada di puasa. Makanya dia juga dapat pahala tidak ada batasannya. Jelas ya? Baik. Kemudian ayat yang ketiga yang dibawakan oleh penulis rahimahullah taala adalah firman Allah waliman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur bagi siapa yang bersabar ya dia bersabar dari gangguan manusia wa ghafara dan dia maafkan hal tersebut inna dzalika lamin azmil umur maka hal itu dari perkara yang paling azm perkara yang paling baiknya paling diutamakan untuk dia. Ya. Jadi lihat walaman sabara khusus bagi orang yang bersabar walaman sabara wa ghafara sabar dan memaafkan jadi ya, kalau dia ada ada hal-hal yang hazim yang sangat diutamakan sangat kuat maka ini yang paling kuatnya iya ini yang paling kuatnya dan ini terkait dengan kesabaran Kemudian ayat yang kelima kata Nawawi rahimahullahu taala firman Allah Subhanahu wa taala wasta'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Ambillah pertolongan dengan sabar dan dengan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Iya. Wasta'inu ambil pertolongan. Eh, ini menunjukkan kepada kita semua bahwa pada saat seorang itu dalam kesusahan, menghadapi masalah-masalah di dalam menjalankan kehidupannya, itu dia perlu mencari sebab-sebab pertolongan dari Allah. Ada hal yang dengannya dia ditolong oleh Allah. Ya. Di antara sebab datangnya pertolongan adalah dia bersabar. Perhatikan ya, sabar didahulukan di atas apa? Sholat. Jadi ambillah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sabar dulu disebut, baru sholat. Hah? Tidak dikatakan ambillah pertolongan dengan sholat dan sabar, tidak. Tapi sabar dahulu kemudian sholat. Iya. Jadi di dua tempat ya di surah Al-Baqarah seperti itu. Didahulukan dengan sabar. mengambil pertolongan dengan sabar. Demikian pula dengan sholat. Nah, sebab pertolongan itu banyak ya, sebab datangnya pertolongan Allah. Ya. Keimanan, ketakwaan, keyakinan. Demikian pula bersedekah, membantu orang-orang yang kesusahan, kelemahan. Innama tunsaruna wa turzaquna bi Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kalian itu akan mendapatkan pertolongan dan mendapatkan rezeki dalam bentuk kalian menolong orang-orang lemah di antara kalian. Iya. Kemudian Allah terangkan innallaha ma'asabirin. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Ini keistimewaan. Orang-orang yang bersabar ini. Allah bersamanya. Tahu artinya Allah bersamanya? Ma'iyah itu ada dua macam. Ada ma'iyah amma dan ada ma'iyah khasa. Kebersamaan Allah ada yang bersifat umum. Ya. Terkait dengan makhluk. Seluruhnya Allah tahu apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan. Iya. Dari yang bersifat khusus. Ada yang bersifat khusus. Yaitu ma'iyah yang bermana Allah akan membantunya akan menolongnya, akan menguatkannya. Nah, ini ma'iyah ini yang tersebut di dalam ayat yang kita baca ini. Allah akan bantu khusus, Allah akan tolong orang-orang yang bersabar itu. Inna Allah ma'as sabirin. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Orang yang bersabar itu akan dibantu oleh Allah. Akan ditolong oleh Allah. Maka jangan khawatir. Jangan khawatir. Ada kadang seorang dibisiki oleh syaitan. Kamu kalau sabar seperti itu, ya. Kamu kalau sabar seperti itu, nanti orang-orang akan meremehkan kamu. Iya. Nanti kamu diinjak-injak. Ya melawanlah sedikit. Nah, kata pintar syaitan ya, melawan sedikit. Padahal dia kadang kalau bersabar itu lebih apa? Lebih baik. Dan Allah jamin kalau dia bersabar Allah akan menolongnya karena Allah bersama orang-orang yang bersabar. Kemudian ayat yang terakhir yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala di sini adalah <clears throat> firman Allah Subhanahu wa taala, "Qala ta'ala: "Wa lanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wasabirin. Sungguh kami akan menguji kalian. Ini sumpah juga. Sungguh kami akan menguji kalian. Sampai kami tahu siapa orang yang bersungguh-sungguh di antara kalian. Dan siapa orang-orang yang bersabar. Iya. Nah, di sini penting ya. Begitu ada ujian, seorang mukmin itu ketika terkena ujian, Ujian ini tidak menahannya. Apalagi memundurkannya. Pukulan-pukulan yang datang itu tidak mematikannya. Tapi ujian-ujian itu membuatnya semakin kuat. Membuatnya semakin bersungguh-sungguh. Nah, itu seorang mukmin ya. Iya. Sama dengan seorang ya yang sudah terbiasa misalnya dia pegang apa namanya panci yang panas awalnya ya melupuh tangannya setelah itu dia coba lagi panas berkurang dia coba dia coba akhirnya tangannya ini sudah terbiasa dia mengangkatnya menjadi apa menjadi biasa ini namanya dia melatih ya kan ya sama di teknik bela diri itu ya. Kalau ingin membuat tangan itu kuat kan dia harus selalu melatihnya. Untuk apa? Berbenturan dengan benda-benda keras sampai tangannya menjadi kuat. Ujian seperti itu untuk seorang mukmin. Itu tidak merusak dia, tapi membuatnya semakin apa? Semakin kuat. Membuat dia semakin kuat. Makanya dikatakan hatta na'lamal mujahidina minkum sampai kami kenal kami tahu siapa yang bersungguh-sungguh di antara kalian. Ya, ini tantangannya. Jadi ya, ketika ada ujian, ini tampakkan. Ya. Tampakkan. Dan tunjukkan. Mohon pertolongan kepada Allah supaya dia beribadah kepada Allah menjadi orang yang bersungguh-sungguh di tengah ujian dan cobaan itu. Ya dan dia menjadi orang yang bersabar. Nah, ini sisi pendalilan penulis di sini. Jadi ujian itu adalah untuk membuat seseorang sanggup bersabar. Baik, ini enam ayat ya. Enam ayat yang disebutkan oleh Nawawi. Kemudian beliau berkata wal ayatu fil amri bis sabri wa bayani fadlihi katsiratun ma'rufa. Kata beliau ayat-ayat tentang perintah bersabar dan keutamaannya itu sangat banyak sekali dan dikenal. Ya memang kalau kita baca semua ayat-ayat tentang sabar ya di dalam Al-Qur'an dan kita kaji luar biasa ya. Pintu sabar itu banyak sekali pembahasannya. Iya. Ketika disebutkan banyak ayat di dalam Al-Qur'an tentang sabar, ini menunjukkan pentingnya sabar di dalam kehidupan. Setelah itu Imam Nawawi menyebutkan hadit-hadit tentang kesabarannya. Saya akan bacakan ya beberapa hadis yang beliau sebutkan. Hadis yang pertama kata beliau wa Nabi Malikin Al Harith ibni Asim Al Ash'ari radhiyallahu anhu annahu qala dari Abu Malik Al Harith bin Asim namanya Al Ash'ari radhiyallahu anhu Al Ash'ari ini ini nisbat ya kepada para sahabat yang berasal dari al Ashar, Ya. Mereka ini berada Kobila, sebuah Kobila di negeri Yaman. Nama tempatnya itu disebut dengan Wadi Rima, nama tempatnya. Ya. Sampai sekarang masih ada orang-orang Asyariun di situ. Tapi setelah itu atau di masa dari masa dahulu orang-orang Asy'ari ini mereka berpindah ke Kufa, Sebagiannya bermukim menetap di mana? Di Kufa Ya. Kufa itu wilayah di Irak. Sampai sekarang masih masuk di wilayah Irak. Iya. Nah, disitulah banyak orang-orang al asyariin Kayaknya Abu Musa al asyari tinggal di sana. Abu Malik ini al asyari tinggal di sana. Jelas ya? Baik. Jadi beliau berkata, Abu Malik al asyari berkata, "Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "At-tuhuru syatrul iman." At-tuhuru bersuci itu adalah seperdua dari keimanan. Nah, ini haditnya ya, yang benarnya bersuci seperdua dari keimanan. Kalau yang biasa kita dengar kan, apa yang biasa kita dengar? Hah? Yang biasa diajarkan apa? Kebersihan adalah bagian dari iman. Ya. Kalau bahasanya di sini bersuci, beda ya antara kebersihan dan apa? bersuci. Bersuci itu lebih luas cakupannya. Bersih dan lebih bersuci. Kemudian bersuci ini ada dua penafsiran di kalangan ulama. Karena suci itu dua macam, ada mensucikan hati dari kesyirikan, dari ria. Iya. Dada suci, dia sucikan badannya. Dia berudu. Dia berudu. Maka dikatakan bersuci itu adalah seperdua dari apa? Keimanan. Karena itu orang bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nabi Isa itu adalah utusan Allah. Benar dari sisi Allah. Sorga dan neraka benar. Maka dikatakan dia masuk sorga dari delapan pintu sorga yang dia senangi. Nah, ini syahadat. Menunjukkan kebersihan hati. Tentang wudhu orang yang berucap, orang yang berwudu dengan sempurna, kemudian dia baca doa setelah wudu, maka Nabi katakan dia masuk surga juga dari delapan pintu surga yang dia senangi. Jadi sama. Orang yang mensucikan hatinya, orang yang mensucikan badannya dengan wudhu, dia bersihkan dari najis dan kotoran. Ini semuanya dihitung seperdua dari keimanan. Seperdua dari keimanan. Baik, karena itu terdapat ya pentingnya membersihkan hati dari kesyirikan, dari ria dan segala penyakit hati. Karena kalau hatinya itu rusak, tidak ada rasa takutnya kepada Allah, ada kesyirikan di hatinya, hancur seluruh amalannya. Tidak akan bermanfaat bagi Iya. Sebagaimana berudu itu itu adalah hal yang dianjurkan. Karena itu disyariatkan ya, seorang itu selalu berada di atas kondisi beruduk, beruduk. Kalau batal wudhunya dia pergi wudhu. Apalagi setelah wudhu dia sholat dua rakaat, masya Allah. Nah, itu menjadi sebab dosa-dosanya yang telah lalu diampuni. Iya. Nah, ini luar biasa ya. Kita itu diberi anugerah dan nikmat oleh Allah besar sekali, banyak sekali. Iya. Tapi kadang kita tidak sadar diberi nikmat yang besar. Coba yang kan ya, dia berudu, batal ya. Dia pergi berudu. Iya, Kalau dia selalu menjaga dirinya dengan udu, berarti dia sudah dapat seperdua apa? Gimana? Perhatikan. Begitu selesai wudu, dia sholat dua rakaat. Sholatnya dua rakaat, Kata Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam man tawadda nahwu dhi hada fa shalla rak'ataini lam yuhaddith fihi ma nafsa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang salat seperti eh, siapa yang wudu seperti wudu oke Okay. Lalu dia salat dua rakaat. Di salatnya itu dia tidak mengikuti bisikan dirinya. Maksudnya dia khusyuk salatnya. Maka Allah akan ampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Baik. Sekarang saya tanya, kalau sholat dua rakaat, apa yang dibaca? Kalau sholat sunnah wudhu dua rakaat, apa yang dibaca? Hah? Paling minimalnya baca surah Al-Fatihah. Terus baca surah apa? Surah pendek kan? Surah yang terpendek dalam Al-Quran berapa ayat? Surah terpendek dalam Al-Quran tiga ayat. Ya. Jadi Al-Fatihah sudah tujuh, ayat tambah surat terpendek berapa? Tiga ayat. Berarti semuanya berapa? Sepuluh ayat. Pernah tahu hadis di dalam Sahih Muslim bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada para sahabatnya, ingin ke kalian pulang ke rumah? Ya. Dan di rumah kalian, kalian dapat tiga unta khalifat, azimat, siman. Tiga unta yang sedang bunting, sedang hamil. Onta yang sangat besar dan gemuk-gemuk. Iya. Nah, ini ontanya kira-kira mahal atau murah ini? Hah? Kalau onta seperti ini? Mahal ya? Sapi saja, masya Allah ya. Sapi itu berkelas. Ya, kalau pas dapat sapi apa namanya yang mahal itu, limusin itu, itu bisa di atas 50 juta. Kan begitu? Ini unta dia sudah hamil buntingnya sudah mau melahirkan. Terus sangat besar dan sangat gemuk. Itu harganya murah, apa harganya mahal sekali. Kalau kita cari unta sekarang yang murah-murah ya, itu mungkin termurahnya sekitar 15 juta. Hah? Anggaplah ini unta, mungkin bisa 50 juta harganya. Kita hitung 20 juta aja dah harganya. Unta ini. Tadi kita sudah baca 20 ayat. 20 ayat sama dengan 20 ribu. Apa sama dengan 20 ekor? Unta. Kalau satu unta saja harganya 20 juta. Berarti 20 juta kali 20 ekor unta. Berapa itu harganya? Eh? 400 juta. Jadi dua rakaat setelah sholat sub, sholat apa namanya sunnah wudhu. Kalau mau dihitung-hitung, dia sudah dapat 200 ratus juta. Mana ada pekerjaan dunia dapat seperti itu? Hah? Itulah nikmat Allah itu banyak kepada kita. Anugerah Allah. Tapi kadang kita tidak sadar. Jadi saya hanya bahas keutamaan dua rakaat ini di dua sudut saja sudut setelah wudhu dan sudut pahala membaca Al-Quran. Belum lagi di pembahasan-pembahasan lainnya, ada pintu-pintu ketaatan lagi. Jelas ya? Ada pintu-pintu ketaatan. Iya. Karena itu paling indah seorang itu punya pemahaman tentang agama, dia belajar. Sebab kalau dia belajar, dia tahu pintu-pintu ketaatan itu di mana. Pintu amalan soleh itu di mana? Dia ngerti. Jelas ya? Kalau dia tidak belajar, anak itu kasihan. Mungkin banyak dari ketatan yang harusnya dia bisa meraih maksimal, dia dapatnya sedikit. Dia dapatnya sedikit. Contoh misalnya, ini setelah asar ya, masuk. Ada yang masuk masjid, ini sholat dua rakaat. Sana sholat dua rakaat. Setelah asar. Yang satu dia sholatnya sholat tahiyatul masjid. Nah, dapat pahala bagus, sholat tahiyatul masjid. Yang satunya lagi dia kena habis wudhu, dia masuk, dia dua niat. Dua rakaat ini. Sholat tahiyatul masjid sekaligus sholat sunnah apa? Setelah wudhu. Iya. Jelas ya? Kalau dia ada rawatib setelah setelah duhur dia lupa kerjakan atau dia sibuk belum dia kerjakan, boleh dia kerjakan di mana? Setelah asar. Jelasnya kalau dia niatkan semuanya tidak apa-apa. Iya. Sekarang saya mau tanya, yang mana yang besar pahalanya? Orang yang cuma satu niat saja atau dua niat? Yang dua niat. Sekarang gerakan sholatnya sama dua rakaat dua rakaat. Yang membedakan apa? Niat. Kenapa bisa beda niatnya? Karena ini punya tambahan pengetahuan. Dia punya tambahan apa? Pengetahuan boleh meniatkan dua ibadah dalam dua rakaat. Jelas ya? Andai kata dia tidak tahu hukum fikih ini, dia akan sholat dua rakaat saja. Nah, itu pentingnya ilmu. Kenapa seorang itu penting belajar? Ya, makanya tadi saya bilang bapak-bapak sekarang ya sekarang yang hadir ini ya, duduk mengikuti taklim itu dapat satu niat. Kalau dia duduk dia niatkan lagi menunggu sholat maghrib itu niat yang kedua pahala yang lain. Jelas ya? Pahala yang lain. Terus dia duduk lagi, dia niatkan dengannya untuk memperbanyak orang-orang yang dikir, ini majelis dikir namanya. Nah itu dapat pahala yang lain lagi. Dia duduk, dia niatkan dengannya untuk meninggikan agama, menyambut perintah Allah itu niat lagi. Ya. Coba dihadirkan niat-niat yang bagus, masya Allah. Dia pulang, nggak tahu berapa banyak pahala yang dia dapatkan. Jelas ya? Dan ini semuanya perlu belajar. Iya. Perlu seorang belajar. Kalau dia belajar maka insya Allah taala akan semakin terbuka lebar itu pintu-pintu ibadah. Baik. Kemudian di kelanjutan hadis dikatakan walhamdulillahi tamlaul mizan. Ucapan alhamdulillah itu pahalanya memenuhi timbangan. Ya, tahu timbangan ya? ya? Timbangan pada hari kiamat itu itu adalah tempat ditimbangnya amalan-amalan, ketaatan-ketaatan. Iya. Dan timbangan itu disebutkan di dalam Al-Quran, dia ditancapkan, diletakkan. وَنَضَعُ mawazin al لِيَوْمِ kiamat. Kami letakkan timbangan-timbangan keadilan di hari kiamat. Timbangan hakiki Diterangkan oleh Nabi, timbangan ini punya dua anak timbangan. Karena ada orang yang pernah ditampakkan amalan-amalannya, dia punya 99 gulungan dosa dan kebaikannya cuma sebuah kartu. Begitu ditimbang, ternyata kartu ini lebih berat ke bawah dan 99 gulungan dosa ini terangkat ke atas, terhempas ke atas. Kartu ini berisi syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini keutamaan tauhid dan keimanan. Jelas ya? Nah, ini timbangannya terhempas ke atas menunjukkan bahwa dia memiliki dua daun timbangan. Ya, bisa terhempas ke atas, bisa lebih berat. Ya. Nah itu kata sebagian ulama timbangan itu memiliki tiang menyangga di tengahnya. Itu namanya lisan kalau bahasa Arab. Tiang penyangga. Iya. Nah, ini timbangan. Jadi timbangan ini besar ya. Iya besar. Coba dilihat ya, bagaimana besarnya timbangannya. Jadi ya, kalau disebutkan kalimat subhanallah walhamdulillah ya itu memenuhi antara langit dan bumi, maka timbangan ini paling sedikitnya antara langit dan bumi. Dan itu memang datang dari Salman Al-Farisi, beliau sebutkan bahwa luasnya timbangan itu seluas timbangan seluas langit dan bumi. Jadi ya, luasnya timbangan itu seluas langit dan dan bumi. Iya. Baik. Jadi semuanya pendekatan-pendekatan tentang mana timbangan. Iya. Tentang mana timbangan. Jadi kalimat alhamdulillah satu kalimat itu bisa memenuhi timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma bainas samawati wal ard. Terus dikir subhanallah walhamdulillah Ya, dua dikir ini dua-duanya subhanallah alhamdulillah atau salah satu dari keduanya. Ya, setiap dari keduanya. Ini pahalanya memenuhi antara langit dan bumi. Memenuhi antara langit dan bumi. Iya. Nah, ini pintu pahala yang lain ya. Duduk di majelis ini, ya dia sambil mendengarkan, lisannya juga berzikir kepada Allah. Ha? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan kadang beristighfar. Ya, kadang Nabi itu duduk di majelis dihitung beliau membaca Rabbi firli wa tuba alayya innaka antat tawwabur rahim. 100 kali beliau baca. Ketika beliau duduk di majelis. Banyak beliau berucap seperti itu. Rabbi firli wa tuba alayya innaka antat at-tawwabur rahim. Jadi pintu ketaatan itu masya Allah banyak sekali. Iya. Baik. Kemudian dikatakan wassalatu nurun dan salat itu adalah cahaya. Salat itu adalah cahaya. Wassadaqatu burhan dan sedekah itu adalah bukti. Iya. Adalah bukti. Dan dia juga bisa diartikan cahaya ya pada sebagian mana. Wasabaru dia dan kesabaran itu adalah cahaya yang sangat terang. Nah, ini sisi pendalilan penulis di sini. Beliau bawakan hadis ini, beliau menerangkan bahwa sabar itu seperti dia tahu dia ya. Kalau dalam ayat-ayat Al-Quran itu cahaya itu banyak namanya. Ada beberapa penggunaan untuk cahaya. Ya. Yang populernya itu ada dua, ada dia dan ada nur. Tapi ketika disebut matahari, ya, maka disebutkan matahari itu dengan bahasa dia, cahayanya dengan bahasa apa? Dia. Tapi kalau disebutkan bulan, maka bulan disebut cahayanya dengan nama apa? Nama nur. Sekarang saya mau tanya, yang mana yang lebih terang? Cahaya matahari atau cahaya bulan? cahaya matahari. Jelas ya? Nur dipakai untuk sholat, cahaya bulan ya. Sedangkan sabar dipakai dia cahaya matahari. Jadi sabar itu cahaya yang sangat terang sekali. Luar biasa. Dengan kesabaran itu jangan pikir ada kegelapan. Sebagaimana matahari yang menerangi bumi, seorang tidak khawatir mati lampu. Ada yang khawatir mati lampu di siang hari bolong? Hah? Nggak ada kekhawatiran. Jelas ya? Karena cahaya matahari sangat terang. Nah, itulah kesabaran, as-sabr Dari sisi pendalilan penulis, kemudian di dalam hadis dikatakan wal Qur'anu hujjatun laka au hujjatun alaik. Dan Al-Qur'an itu hujjah yang bisa menguatkan kamu atau hujah yang bisa memberatkan kamu. Nah, itu Al-Quran. Iya. Jadi hati-hati ya. Manusia pada Al-Quran itu cuma, cuma terbagi dua golongan. Hanya ada dua golongan. Manusia di dalam apa? Al-Quran. Iya. Ada yang Al-Quran itu menjadi hujah yang menguatkan dia. Dan yang justru Al-Quran itu hujah memberatkan dia. Hanya ada dua golongan. Karena itu berhati-hati. Iya. Baik. Ini keberadaan terkait dengan Al-Quran. Bagaimana keagungannya? Karena itu Al-Quran menjadi hujah bagi seorang apabila dia rajin membaca Al-Quran itu. Dia tadaburi terhadap kandungannya. Dia amalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Dia hormati perintah-perintahnya. Ya, dia sangat mengindahkan apa yang dilarang di dalam Al-Quran itu. Terus dia membela orang-orang yang membela Al-Quran. Dia hargai orang-orang yang cinta kepada Al-Quran, orang-orang yang menghafalnya, orang-orang yang mempelajari Al-Quran. Nah, ini semuanya Al-Quran bisa menjadi hujah menguatkan dia. Dan sebaliknya Al-Quran bisa menjadi hujah yang memberatkan dia. Kalau dia berpaling dari Al-Quran, ya, tidak tadabur terhadap kandungannya, tidak mengamalkannya, tidak membacanya, tidak berhukum dengan hukum-hukumnya. Nah, ini bisa memberatkannya. Bahkan di dalam masalah menjadikan Al-Quran sebagai penyembuh. Nah, ini juga kita <clears throat> harusnya banyak introspeksi diri. Masalahnya kita ini kalau sakit, sedikit-sedikit sakit, pikirnya kemana? Dokter, obat. Kan begitu? Ya, coba diperiksa diri nih. Kalau sakit, ada nggak yang baca surah Al-Fatihah untuk dirinya? Dia berobat dengan Al-Quran. Dia bacakan dirinya ayat-ayat kursi. Dia bacakan dirinya ayat kursi. Tiga kul. <coughs> Iya. <coughs> Jelas ya? Ini kita periksa diri kita. Sebab salah satu bentuk seorang itu bermasalah dengan Al-Quran kalau dia tidak pernah menjadikan Al-Quran sebagai penyembuhnya. Sebagai penyembuhnya. Baik. Jadi itu penting ya. Kalau orang misalnya sakit, kalau demam saya perlu misalnya panadol ya, ya parasitamol apa ya. Baik. Coba seorang kalau sakit, ya, dia berpikir apa? Dia baca surah apa? Kan begitu dia baca Al-Fatihah, dia bacakan ayat kursi, tiga kul. Atau dia baca surah-surah yang mencocoki dirinya. Nah, ini penyembuhan namanya. Karena itu hati-hati Al-Quran itu banyak bentuk. Iya. Yang kadang seseorang dianggap bermasalah dengan Al-Quran. Di antara bentuknya kalau ada pengajian-pengajian dibacakan padanya ayat-ayat atau pengajian tafsir, ya. dia tidak menghadirinya, nah ini hati-hati, jangan sampai dia ada masalah dengan Al-Quran. Kalau dia cinta untuk hadir, senang ketika ada ayat dibacakan, dia dengarkan, ya. hatinya itu luar biasa gembira ya. Nah itu masya Allah ya, ya, masya Allah. Nah itu harusnya seperti itu. Keindahan Al-Quran pada diri seorang hamba. Iya, saya beri perumpamaan ya mendekatkan supaya kita lebih bisa mengagungkan Al-Quran ini. Kadang ada seorang yang berbicara, orang yang dihormati. Ya, anggaplah misalnya Bapak Presiden sedang berbicara kepada jemaah masjid ini. Ya. Kira-kira jemaah masjidnya ngantuk-ngantuk atau? Karena saya tanya kalau ada Bapak Presiden di sini berdiri berbicara, ya sangat dinanti oleh jemaah masjid. Kira-kira bagaimana? Perhatian atau tidak? Kan perhatian kan? Iya. Ini presiden manusia berbicara hal biasa. Jelas ya? Itu Al-Qur'an firman siapa? Firman Allah Rabbul Alamin. Kita harusnya memandangnya dengan pengagungan. Memandangnya dengan pengagungan. Baik, masya Allah ya. Jadi ini mana wal Qur'anu hujjatul laka wa hujjatun au hujjatun alaik. Kemudian dikatakan di akhir hadis, kullun nasi yabdu fabai'un nafsahu famu'tikuha au mubikuha. Setiap manusia itu berusaha, berupaya. Ya, ini hati-hati. Kita ini di atas kehidupan ini itu kehidupan ya, tidak ada yang namanya berhenti. Cuma ada berjalan ke depan atau mundur ke belakang. Setiap orang yang hidup itu terhitung usaha upaya untuk dia. Bercatat itu. Ada hitungannya. Karena itu dikatakan fabai'un nafsahu. Dia melakukan transaksi terhadap dirinya. Iya. Dengan usahanya dia melakukan apa? Transaksi. Sekarang kalau orang melakukan transaksi jual beli Kemungkinannya ada berapa? Kemungkinannya hanya ada dua. Dia untung atau rugi. Nah, sama di sini. Setiap manusia dalam hidupnya transaksi terhadap dirinya. Hanya ada dua kemungkinan, kata Nabi. Pamu'tikuha, dia bebaskan dirinya dari api neraka. Aumubikuha, atau justru dihancurkan dirinya jatuh dalam neraka. Cuma ada dua golongan. Tidak ada yang ketiga ya, tidak ada yang di tengah-tengah, tidak ada. Cuman dia bebaskan dirinya atau dia celakakan dirinya. Iya. Baik, ini hadis yang mendalam ya, banyak kandungan dan pelajaran termasuk hadis-hadis pokok di dalam syariat kita. Sisi pendalilan penulis rahimahullahu taala itu terkait dengan masalah sabar. Diterangkan bahwa sabar itu kesabaran itu adalah dia cahaya yang sangat menerangi. Hadis yang kedua. Kata beliau wa Nabi Sa'idin saat bin Malik ibn Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu anna baik dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Ya. Namanya saat bin Malik bin Sinan Abu Sa'id Al-Khudri. Kata beliau min al ansar, sungguhnya sekelompok manusia dari al-ansar. Sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa Mereka minta kepada Nabi, maka Nabi beri kepada mereka. Thumma sa'aluhu fa Kemudian mereka minta lagi, Nabi memberinya lagi. Hatta nafida ma indahu. Sampai habis segala yang berada di sisi Nabi. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu diberi tugas oleh Allah membagi harta kaum muslimin yang masuk kepada beliau. Jadi kalau dia meminta dia berhak diberi oleh Nabi, diberi, tidak pernah ditahan. Oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menunjukkan bagaimana Nabi itu terhadap kehidupan dunia. Ya. Ini harta masuk kepada beliau. Tapi harta ini cuman titipan saja, di tangan beliau saja, beliau keluarkan. Tidak ada yang berada di hati, Ada yang minta dikasih, minta dikasih, minta dikasih. Iya. Sampai habis semuanya. Sampai habis seluruhnya. Jelas ya? Nah, itu di kondisi dana itu terbatas, jangan berpikir menabung. Jelas ya? keperluan mendesak, banyak hal yang harus diberi, keluarkan saja semua. Ya. Kadang seorang ada yang berpikir, oh ini kita harus atur strategi dalam pembelanjaan harta. Ya. Baik, di kondisi tertentu mengatur strategi itu baik-baik. Tapi kalau orang sedang perlu, sedang butuh, diberi. Tidak usah khawatir. Allah akan mudahkan nanti harta yang lain. Itu gaya hidupnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada amanah yang diamanahkan kepada beliau untuk dibagi, langsung beliau bagi. Sampai pernah beliau sholat, Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu sholat selesai, langsung beliau berjalan cepat ke rumah. Para sahabat heran. Iya. Ada apa dengan Rasulullah? Kemudian beliau kembali, beliau membawa beberapa bagian dari harta yang ingin dibagikan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebentar saya sholat tadi ada saya ingat beberapa dari emas yang belum terbagi. Maka beliau mengambilnya kembali segera untuk membaginya. Itu kesegeraan beliau. Tidak diundur-undur. Jelas ya? Sholat wajib ditunaikan. Tapi begitu selesai sholat, ya, dikir itu kan hukumnya sunnah. Nah, ini lebih wajib daripada itu. Makanya beliau segera kembali kemana? Ke rumah mengambilnya. Iya. Baik. Dan ini juga menunjukkan bagaimana kedermawanan beliau terhadap para sahabatnya. <clears throat> para sahabat dari Al-Ansar ya. Mereka minta diberi. Mereka minta diberi. Sampai habis. Kadang seperti itu para sahabat minta kalau memang haknya tidak dilarang oleh Nabi. Tidak dilarang. Tapi apa yang menunjukkan bahwa kaum Al-Ansar ini kerjanya minta terus? Ini kan cuma dikatakan sekelompok manusia. Dan pernah suatu kejadian, subhanallah, Nabi membagi harta. Dan Nabi hanya membagi untuk orang yang baru masuk Islam dan kaum muhajirin saja yang dikasih. Iya, kaum Al-Ansor tidak diberi. Maka datanglah kaum Al-Ansor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, mereka datang kepada Nabi. Begitu Nabi melihat kaum Al-Ansar, ya, Nabi langsung berkata kepada mereka, "Mintalah kalian, apapun yang kalian minta saya akan beri." Ya. Jadi ini tadinya niatnya mau minta, mau mempertanyakan kenapa mereka tidak diberi. Ya harusnya kan diberi juga kan? Yang lain diberi masa mereka tidak diberi. Tapi ketika Nabi menawarkan sesuatu bahasanya umum, Mintalah kalian, apa pun kalian minta saya akan berikan. Maka orang-orang lansar berkata, "Ya Rasulullah, mohon ampunkan untuk kami." Hilang dunianya. Yang diminta adalah apa? Akhirat. Nah, itu para sahabat, sejatinya mereka. Ketika dihadapkan antara dunia dan akhirat, dunia itu tidak di hati mereka, itu cuma di tangan saya. Kelihatan yang di hatinya. Karena itu mereka minta supaya dimohonkan ampun untuk mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berdoa, Allahumma gfir lil ansar wa li al ansar wa li abna'i al ansar. Ya Allah, ampunilah kaum al-ansar, ampunilah anak-anak kaum al-ansar dan ampunilah anak-anak anak-anaknya kaum al-ansar. Tiga generasi didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Jadi ini potret kehidupan para sahabat. Ini di kejadian tertentu ya. ya ketika Nabi membagi untuk semuanya, Ya itu wajar ya, seorang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, datang sekelompok kaum diberi, minta diberi, minta diberi sampai habis berada di sisi Nabi. Faqala lakum hina nafina kullu syai'in anfaqa biyadehi. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika segala sesuatu sudah habis di tangannya, beliau bagi langsung dengan tangannya, dengan kedua tangannya beliau bagi langsung. Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perhatikan ya, sebagian pekerjaan Iya. Itu dilaksanakan langsung oleh Nabi. Ya, tapi kadang Nabi mewakilkan sebagian sahabatnya untuk membagi. Sebagian sahabatnya untuk membaginya. Dan pemimpin seperti itu. Boleh dia kerjakan sendiri, boleh dia wakilkan. Ya. Tergantung apa yang cocok, apa yang maslahat, apa yang terperlu, terpenting untuk manusia. Maka ketika sudah habis Nabi membagi dengan kedua tangannya, Nabi berpesan, lam yakun indi min khairin falan addakhirahu anku. Tidak ada satu harta pun di sisi saya. Iya. Kecuali pasti saya beri, tidak mungkin saya simpan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti saya akan berikan, tapi ini sudah habis. Maka Nabi berpesan tiga wasiat yang agung. Kata beliau, "Man yastai yu'iffahu Allah." Barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, Allah akan menjaganya. Wa may yughnihi Allah. Barang siapa yang merasa cukup, Allah akan mencukupinya. Wa may yatasabbar Allah. Barang siapa yang berusaha bersabar, Allah akan menjadikannya sebagai seorang yang penyabar. Iya, jadi ini tiga wejangan Nabi. Di wejangan yang ketiga, beliau menambah poin keutamaan yang lain tentang sabar ini. Kata beliau wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa min as-sabr. Dan tidaklah seorang itu diberi dengan sebuah pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Iya. Jadi ini tiga kaidah agung di dalam beragama. Menjaga kehormatan diri. Seorang itu kadang perlu menjaga iffah. Ya. Kehormatan dirinya. Ya. Kadang kalau dia minta ke orang diberi. Tapi kalau dia mampu untuk bersabar, dia bisa kerja sendiri. Nah itu lebih bagus untuk dia. Dan kalau dia untuk menjaga kehormatan dirinya, Allah akan menjaganya. Nanti Allah akan cukupi dia. Iya, dimudahkan untuk hal yang baik. Jelas ya? Sama dengan anak-anak muda ini. Yang belum diberi kemudahan misalnya menikah belum punya kemampuan, dia menjaga kehormatan dirinya, nanti Allah akan mudahkan dia. Akan dimudahkan. Itu jaminan. Iya. Yugnihillah. Allah akan uh, uh, Allah akan memberikan iffah untuknya. Wa may yastagni yugnihillah. Siapa yang merasa cukup, Allah akan mencukupinya. Karena itu ketamakan itu nggak bagus, ambisi itu nggak bagus. Seorang itu apa yang datang kepadanya apa yang diberikan untuknya dia syukuri dia terima dia kona'ah nah, itu yang paling baiknya karena kalau dia merasa cukup Allah akan cukupi dia kecukupan Allah itu kadang dalam bentuk hatinya dibuat puas dan ini kecukupan yang paling besar karena kekayaan yang hakiki adalah kekayaan apa? Kekayaan hati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisal ghina an kathratil arad, innamal ghina ghina nafs." Kekayaan itu bukanlah dengan banyaknya harta benda, tapi kekayaan itu adalah kekayaan di dalam hati. Dan kadang dia dicukupi, diberi apa yang dia inginkan. Karena dia merasa cukup, Allah tambah lagi rezekinya. Allah lipat gandakan penghasilannya. Iya, dibuat panennya semakin bagus. Ketika dia merasa apa? Merasa cukup. Dan yang ketiga, inilah yang ingin dibahas oleh penulis. Beran siapa yang membuat dirinya bersabar, Allah akan menjadikan dia sebagai seorang penyabar. Ini dirinya sekarang sering berontak, tapi dia melatih dirinya bersabar. Tunggu saja. Nanti Allah akan bantu dia bersabar. Akan bantu dia untuk apa? Menjadi seorang yang penyabar. Nah, ini kalau dia latih dirinya, Nah, ketika seorang di posisi diberi kesabaran, maka Nabi ingatkan keutamaan yang sangat besar. Tidaklah seorang itu diberi sebuah pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Sabar ini tidak bisa dibanding dengan dunia dan segala isinya. Sabar itu membuat yang sempit menjadi lapang. Ya. Membuat segala masalah ada jalan keluarnya. Sabar itu akan menyirnakan kegelapan-kegelapan. Dia selalu berada di tengah cahaya. Sabar ini akan membimbing seseorang untuk selalu termotivasi, selalu bersungguh-sungguh, selalu maju ke depan. Bukan orang yang patah semangat, kemundur ke belakang. Nah, ini dari manfaat-manfaat di belakang kesabaran. Ya wallahu taala alam. Baik. Masya Allah, waktunya sudah habis ya. Kita baru membaca dua hadis, enam ayat dan dua hadis. Ya. Dari pembahasan Imam Nawawi rahimahullahu taala. Baik. Dan kajian kita hanya sampai maghrib saja. Ini bagaimana mau dijawab pertanyaan apa? Boleh? Waktu maghribnya masih ada 15 menit lagi. Ya, waktu penyampaian materinya sudah habis ya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau ada yang mau bertanya langsung, silahkan. Coba diulangi. apakah menceritakan bencana di, yang terjadi di sebuah daerah itu termasuk menceritakan aib saudara. Ya tergantung bagaimana bencananya ya. Ya, bencana yang terjadi itu sifatnya apa? Ya, ini kita masuk di dalam masalah pemberitaan. Pemberitaan itu itu tidak semuanya dibolehkan. Pemberitaan itu ada yang dibolehkan, ada yang diharamkan, ada yang dibolehkan bersyarat. Ada yang dibolehkan bersyarat. Jelas ya? Nah, maka dilihat jenis yang diberitakan itu apa. Ya kalau misalnya bencana itu mengandung aib misalnya, aib tertutup, tidak kelihatan lalu diberitakan. Nah, itu bisa membuka aib namanya. Tapi kalau bencana umum misalnya terjadi di mana-mana, ada pemberitaan tentang hal tersebut itu nggak ada masalah. Iya. Tapi kalau bencana terjadi di suatu tempat yang harusnya hal itu tidak usah terlalu dibesar-besarkan karena bisa membuat takut tempat yang lainnya misalnya, membuat kegaduhan di dalam negeri, maka yang seperti ini ini tidak diperbolehkan untuk disiarkan. Karena tidak semua berita itu boleh disiarkan. Dan di masa sekarang ini pemberitaan repot ya. Semuanya mau diberitakan. Iya. Dan ini yang bikin banyak kekacauan. Sampai sering ada berita-berita hoax yang disebarkan akan terjadi begini dan begini, sudah gaduh di sana sini, ternyata beritanya tidak benar. Jelas ya? Baik. Apakah koza larangannya tahrim atau larangan tanzih? Haditnya itu hadit Ibnu Umar riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, "Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil qaza." Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari al-qaza. Al-qaza itu artinya dia potong sebagian rambutnya, dia tinggalkan sebagian yang lain. Misalnya diambil tengahnya saja, dia tinggalkan kanan kirinya. Atau diambil kanan kirinya, tengahnya dia biarkan. Diambil belakangnya, depannya dia biarkan. Nah, itu kosa namanya. Dan di situ disebutkan naha, Nabi melarang. Ya, Nabi melarang. Larangan itu artinya menunjukkan tahrim asalnya, pengharaman. Ya. Nah, itu bukan bermana tanzih. Jelas ya? Dan tidak diarahkan kemana-mana tanzih kecuali dengan dalil. Iya. Kecuali dengan dalil. Karena itu lebih zahirnya wallahu alam dia bermana tahrim. Iya. Bermana larangan, bermana tahrim, pengharaman. Tapi ada kadang yang salah paham ya koza itu. Dianggap koza itu kalau misalnya dia ke tukang cukur, ya dia pangkas semua kepalanya, tapi sebagiannya ada yang panjang, ada yang pendek. Misalnya dia buat di tengah 2 cm, di kanan kirinya 1 cm. Ada yang mengatakan itu koza. Itu keliru ya di dalam memahami. Koza itu bukan artinya dia harus potong seimbang. Ya. Koza itu larangan, dia ambil sebagian, yang lain tidak dia sentuh. Tapi kalau semuanya dia ambil, ya, dia potong semuanya itu nggak ada masalah. Walaupun tidak sama panjang. Sekarang ini kami sering diambil hartanya, diambil uangnya oleh jin, tuyul. Bagaimana kami bagaimana kami bersabar atas gangguan jin tersebut? Ini yang pertama dari mana dia tahu itu tuyul? Hah? Dari mana dia tahu? Apakah dia pernah kenalan sama tuyulnya? Atau dia pernah melihatnya? Ya. ini tidak benar ya? Tidak benar. Ya pertama jin itu itu kita tidak lihat. Jangan buka pintu was-was di situ. Jangan buka pintu was-was. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang dia merasakan dan ada indikasi kuat menuju pada hal tersebut, caranya mudah sebenarnya. Ya. Ketika dia menyimpan uangnya, dia baca saja bismillah. Kemudian dia baca di rumahnya ayat kursi. Ketika dia akan tidur, dia baca tiga ayat terakhir di surah Al-Baqarah. Iya. Maka dia akan dicukupi. Dia baca surah, dia baca ayat kursi. Nah, itu tuyulnya insya Allah tidak akan muncul. Iya. Jelas ya? Baik. Apa hukumnya membaca sadaqallahul azim setelah membaca Al-Qur'an? Sadaqallahul azim artinya Allah yang maha agung itu selalu benar. Maha jujur dan maha benar. Ya dan itu adalah hal yang dimaklumi. Sebelum kita membaca Al-Quran, di tengah kita membaca Al-Quran, setelah kita membaca Al-Quran. Kenapa dikhususkan dibaca setelah membaca Al-Quran? Ya kan? Allah maha jujur, maha benar di segala keadaan. Kenapa dikhususkan setelah membaca Al-Quran? Itu sudut yang pertama. Sudut yang kedua tidak ada dalil yang menunjukkan tentang hal itu. Itu tidak dinukil dari Nabi dan para sahabat. Kalau selesai membaca Al-Quran dia baca apa? Sadaqallahul azim. Iya. Baik. Jika jemaah pertama dalam sholat sudah selesai Bolehkah bermakmum kepada orang yang masbuk? Nah, itu ada silam pendapat ya di kalangan ulama. Tapi kalau misalnya yang masbuk ini beberapa orang, ada yang masbuk beberapa orang, dia belum sholat beberapa orang, maka sebaiknya yang beberapa orang ini dia bikin jemaah sendiri, jemaah baru. Jadi jangan ikut kepada orang yang masbuk. Ini lebih aman, lebih keluar dari silam pendapat. Tapi kalau misalnya dia cuma sendiri, tidak ada lagi orang lain di situ. Dan yang ada cuma orang yang masbuk. Iya. Maka insya Allah ta'ala itu nggak ada masalah ya. Masuk di dalam keumuman, seorang mendapatkan pahala sholat berjamaah. Baik. Apakah bencana di Palu dan di Lombok ada syariat membaca kunut. Ya. Kalau dikatakan nazilah, kunut nazilah, nah itu boleh saja. Kita mendoakan saudara kita yang tertimpa bencana. Kunut nazilah. Dan itu boleh di semua waktu sholat. Hanya saja kunut nazilah ini, itu kunut pensyariatannya apabila pemerintah menganjurkan. Ya, kalau pemerintah memberikan wejangan untuk hal itu, memberikan arahan untuk hal itu ke masjid-masjid, itu tidak ada masalah. Bagaimana cara menghilangkan penyakit ria dari hati kita? Wah ini masya Allah ya pertanyaan besar sekali. Iya. Nah ini pertanyaan kita juga khawatirkan atas diri kita masing-masing. Siapa yang merasa aman dari ria? Ya, tapi untuk pertanyaannya ada sebuah ayat di dalam Al-Qur'an. Kalau kita perhatikan di dalam ayat ini terdapat di dalam ayat empat perkara yang memutus segala akar-akar ria dari hati. Ayatnya berada di akhir surah yang dibaca setiap hari Jumat. Ada yang tahu ayatnya? Tengok loh surah yang dibaca setiap hari Jumat surah apa? Surah Al-Kahfi. Berarti ayat yang terakhir yang mana ayatnya? Kul inna ma'ana basyarun mitlukum. Itu obat yang pertama, akar yang pertama yang memutus ria dari hati. Dia yakin dulu kalian ini saya ini manusia biasa seperti kalian. Ya kita ini saya, kamu, yang lainnya semua manusia biasa. Untuk apa? pandangan manusia. Semuanya manusia akan kembali kepada Allah. Ingat itu saja. Itu akan memutus sama ria supaya dia tidak perlu pandangan kepada manusia. Semuanya manusia. Kita sama. Nabi saja manusia juga. Kemudian yang kedua, yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Diwahyukan kepada aku bahwa yang kalian ibadahi adalah sembahan yang maha satu. Ini pokok yang menghilangkan riak. Yang kedua, kita wajib untuk mengarahkan ibadah itu segala hal hanya untuk Allah. Kemudian yang ketiga, faman kana yarju liqa'a rabbih. Siapa yang berharap berjumpa dengan Rabbnya, falyamal amalan salihan. Nah, ini yang yang ketiga. Yang memutus ria, dia mewujudkan amalan yang dia lakukan itu amalan salih. Amalan salih itu harus terpenuhi padanya tiga syarat. Syarat yang pertama ikhlas, syarat yang kedua dia di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan syarat yang ketiga tauhid. Dia harus orang yang bertauhid. Kemudian syarat yang keempat atau hal yang keempat yang memutus ria adalah di akhir ayat. Wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada. Dan jangan dia berbuat kesyirikan dalam peribadatan kepada Allah. Syirik dia hindari. Hati-hati. Termasuk ria. Dia kelompok hal ini dia perhatikan dengan seksama. Ini yang dikatakan oleh para ulama empat dasar pokok yang menghabiskan akar-akar riak dari hati. Jelas ya? Baik. Wallahu taala alam. Apa yang sebaiknya yang kita lakukan jika kita mendatangi suatu masjid yang di situ sedang ditegakkan sholat wajib berjamaah? Adapun kita sudah sholat di daerah kita, Nah, ini banyak terjadi ya. Di kampung sana orang sudah sholat isya. Terus dia pergi ta'lim di kampung lain. Tempat ta'limnya ini belum sholat isya. Nah sekarang posisinya bagaimana? Ikut sholat isya atau tidak? Jawabannya kalau dia ada di dalam masjid maka dia wajib ikut sholat isya. Yang boleh tidak. Jelas ya? Kalau dia keluar dari masjid, dia sudah dapat satu kekeliruan. Kekeliruannya apa? Setelah adan dikumandangkan, tidak boleh keluar dari masjid karena itu mirip syaitan. Tahu syaitan? Kalau adan berkumandang, itu langsung lari terbirit-birit. Nah, jadi kalau ada yang keluar dari masjid setelah adan, dia menyerupai siapa? <laughs> Menyerupai syaitan. Kayaknya hati-hati. Itu satu. Terus yang kedua, Ketika sholat berjamaah dikumandangkan, tidak benar ada yang duduk di belakang tidak sholat. Ya, ini namanya memecah belah kaum muslimin. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat asar atau sholat subuh bersama para sahabatnya. Ada dua orang duduk di belakang. Begitu Nabi selesai sholat, Nabi katakan datangkan dua orang itu. Didatangkan dengan cepat seakan-akan masalah besar orangnya kepada Nabi. Ya. Nabi tanya, ada apa kalian berdua tidak ikut sholat bersama kami? Kata orang ini, ya Rasulullah, kami sudah sholat di rumah kami. Kata para ulama ini mungkin musafir ya. Dia sudah sholat. Apa dia baru tiba di safar dia sholat, dianggap orang sudah sholat di masjid. Ya, atau mungkin dia ketiduran, dianggap orang sudah sholat, dia sholat di masjid. Sholat di rumah. Begitu datang ke masjid, ternyata manusia belum sholat. Jadi ya, dia sudah sholat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan kalian ulangi lagi. Iya. Kalau manusia sedang sholat, maka ikutlah sholat bersama mereka dan itu dihitung sebagai sholat sunnah bagi kamu. Nah, itu wijangan tadi. Jelas ya? Jadi ya, sekali lagi kewajibannya kalau kita sudah sholat, sementara di, di masjid jemaah sholat ada, kita wajib ikut apa? Sholat. Nah, ini kalau kita di dalam masjid. Tapi kalau kita memang di luar masjid, tidak wajib untuk ikut. Tapi kalau ingin ikut, tidak ada masalah. Dihitung sholat apa? Sholat sunnah. Ya, masya Allah ya. Apa hukum infak yang berasal dari uang pinjaman? Tidak ada masalah. Saya sekarang ingin berinfak, saya tidak punya duit. Iya. Masalahnya belum tanggal baru ya. Ya, belum tanggal baru. Ya. Tapi saya tahu tanggal baru saya ada gaji masuk. Saya minta bulan tolong beri dulu. Ya, 500 ribu. Saya infakkan. Karena ini mendesak. Ya, tanggal baru saya ada duit, saya bayar. Ya, itu nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Baik, ini pertanyaan terakhir mungkin ya. Apa hukumnya onani? Wah ini masya Allah ya, kenapa ada pertanyaan begini? Ini pertanyaan mengerikan. Ya. Tapi ini termasuk musibah yang besar ya, kalau ini terjadi, naudzubillah. Ini termasuk apa? Musibah besar. Onani itu diharamkan di dalam agama. Diharamkan. Apa dalilnya diharamkan? Banyak ayat. Satu. Allah berfirman tentang sifat kaum mukminin, "Walladzina hum li furujihim hafizun." Kaum mukminin itu orang yang menjaga kemaluannya kecuali kepada istri atau budak yang dia miliki. Budak sekarang nggak ada, yang ada cuma istri. Jadi pada istri boleh. Jelas ya? Selain daripada istri Allah tegaskan, "Famani bataga wara'a dzalika faulaika humul adun." Siapa yang mencari di belakang itu, mereka adalah orang yang melampaui batas. Yang melampaui batas satu, orang yang berzina. Hubungan berbeda jenis tidak diikat dengan ikatan pernikahan. Yang kedua, orang yang hubungan sejenis. Ini dosanya lebih besar dari zina lagi. Dan yang ketiga, ini yang ditanyakan, masuk juga di dalamnya. Jelas ya? Sebab semuanya ini di luar jalur pernikahan. Dalil yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyastatifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yubniyakum Allahu min fadli." Hendaknya orang yang belum mampu menikah menjaga kehormatan dirinya sampai dia mampu untuk menikah. Jadi kalau dia belum mampu menikah, tidak disu, mampu, belum mampu menikah, perintah Allah jaga kehormatan diri. Jadi ya, kalau dia berbuat seperti ini boleh atau tidak? Tidak boleh itu namanya tidak menjaga kehormatan diri. Ya. Yang terakhir, dua ayatnya satu hadis. Hadis Ibnu Mas'ud riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaras syabab, wahai sekalian anak muda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj." Siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah hendaknya dia menikah. Fainahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Sebab itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Wa man siapa yang belum mampu? Kemana diarahkan oleh Nabi? Keperbuatan tercela ini? Tidak. Kata Nabi, "Fa'alaihi bisawm." Hendaknya dia apa? Dia puasa. Fainalahu wijar. karena puasa ini memutus syahwatnya. Nah, kalimat puasa memutus syahwat itu penyebutan illah namanya. Kadang ada yang bertanya, Ustaz, saya ini sudah puasa setiap hari. Tapi syahwat saya masih masih berat. Ya. Nah, ini kalau seperti ini, dia puasa jangan puasa saja. Dia pergi kerja. Ya. Kalau ada orang yang perlu dibantu, ya, di sekitar rumahnya dia bantu. Ada yang perlu diangkat barangnya, dia pergi angkatkan barangnya. Ada yang perlu dibersihkan, selokannya bersihkan. Supaya hilang. Dia punya kegiatan, dia buat tubuhnya itu apa namanya? Hilang syahwatnya. Kalau puasa sampai maghrib tidak cukup, dia berbuka. Setelah itu dia puasa lagi sampai subuh. Hah? Nah, ini obat untuk apa? Memutus syahwat. Jangan dia berpikir kepada hal yang lain. Nah, begitu caranya. Dan sore itu kalau dia bertakwa kepada Allah, dia menjaga kehormatan dirinya, Allah tidak akan menelantarkannya. Allah tidak akan menelantarkannya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.